Akan tetapi keinginan manusia tersebut tidak semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Cita-cita yang ada dalam benaknya tidak semuanya bisa dia raih sesuai dengan apa yang dia targetkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum sehingga tidak jarang di antara umat manusia bahkan dari kalangan kaum muslimin manakala dambaannya cita-citanya harapannya tidak terwujud sesuai dengan apa yang dia impikan sesuai dengan apa yang dia inginkan hamba tersebut wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum terjatuh dalam kekecewaan dalam putus asa depresi dan semisalnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Perkara yang demikian sejatinya adalah perkara yang memang menjadi watak tabiat umat manusia. Mereka akan merasa kecewa, merasa putus asa, merasakan sesuatu yang menyesakkan dadanya, tatkala sesuatu yang dia dambakan yang dia impikan tidak terwujud sebagaimana harapan yang dia inginkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum terlebih lagi manakala dia sudah mengerahkan semua apa yang dia mampu dari daya, usaha, waktu, tenaga, pikiran, semua dia kerahkan untuk meraih cita-cita yang menjadi dambaannya, keinginan yang memenuhi hasrat jiwanya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan perkara yang lain takdir berbicara tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku nabi yang terakhir nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang terakhir, generasi yang terakhir dari umat manusia yang ada di dunia ini sangat memahami, sangat mengerti akan watak dan tabiat manusia tersebut wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Beliau selaku utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat manusia juga merasakan hal yang sama, memahami kekecewaan yang ada pada diri Bani Adam ketika sesuatu yang dia impikan tidak dapat dia raih, gagal untuk dia pegang wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghibur umatnya untuk mengobati kekecewaan tersebut apapun cita-citanya, apapun yang dia dambakan dari kehidupan dunia yang luput dari tangannya, yang tidak bisa dia raih, yang tidak bisa dia genggam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghibur kita semua dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghibur setiap umatnya dimanapun mereka berada dari manapun asalnya dan apapun yang menjadi cita-citanya dari kehidupan dunia yang gagal dia kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arbaun idza kunna fika fala syai'a ma fataka minad dunya ada empat perkara ada empat perangai apabila empat perkara tadi terkumpul pada dirimu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala syai'a ma fataka minad dunya maka tidak ada artinya tidak mengapa apapun yang luput dari dirimu dari kehidupan dunia Walaupun cita-cita yang mungkin dalam logika kita sangat berpengaruh dengan masa depan kita di dunia, gagal kita raih. Akan tetapi ketika kita memiliki empat perangai ini, maka kegagalan tersebut wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum tergantikan dan terobati. Bahkan dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia cita-citakan selama ini. Empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang pertama, sidqul hadis, perkataan yang jujur, wa hifdzul amanah, kemudian bisa menjaga amanah, wa husnul khuluq dan memiliki akhlakul karimah, wa iffatu mat'amin dan dia makan dari hasil yang halal, dari harta yang halal dengan makanan yang halal pula wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Sepintas ketika dilihat dengan kacamata manusia, dengan pandangan logika manusia, dengan perasaan dan akal mereka nampak seperti perkara yang biasa-biasa saja sesuatu yang lumrah, perkara yang tidak bernilai barangkali wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum yang mungkin dalam benaknya tidak sebanding dengan apa yang dia dambakan, tidak sebanding dengan cita-cita yang ingin dia raih, tidak sebanding dengan jabatan yang dia kejar, tidak sebanding dengan harta dunia yang melimpah yang dia dambakan selama ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi Ketika kita melihat empat perkara tadi dengan kacamata syariat. Ketika kita melihat empat perkara tadi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam, kita jumpahi wahai kaum Muslimin azani Allah wa iyyakum empat perkara tadi merupakan kunci barakah kehidupan seorang hamba di dunia dan barakah nanti di yomul kiamah. Empat perkara tersebut merupakan sebab utama Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kehidupan seorang hamba. Empat perkara tadi merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala dimiliki oleh seorang hamba, maka kehidupannya terjamin dunia dan akhirat wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang mana hal itu semua tidak bisa dia dapatkan dengan jabatan yang dia kejar. Tidak bisa dia dapatkan dengan harta yang melimpah yang dia dambakan. Tidak bisa dia dapatkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum dengan anak keturunan ataupun tentara ataupun kedudukan di mata masyarakat yang mungkin dia inginkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Perkara yang pertama yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sidqul hadis ucapan yang jujur perkataan yang jujur nilai kejujuran wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum memiliki kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ternyata hari demi hari nilai kejujuran tadi semakin lama semakin terkikis dari hati-hati Bani Adam sudah dianggap perkara yang mungkin wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum tabu untuk dilakukan bahkan sebaliknya mereka lebih terbiasa dengan dusta yang merupakan lawan dari kejujuran tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum kita lihat bagaimana para pedagang dalam dunia perdagangannya dengan mudahnya dia melontarkan iklan-iklan dustanya untuk mempromosikan barang dagangannya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum yang dalam logikanya dengan dia berdusta dia bisa meraup keuntungan 50 kali lipat dari apa yang dia targetkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum yang tidak bisa diraih dengan kejujuran itu menurut pandangan manusia tapi dalam pandangan syariat wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kejujuran tadi akan mendatangkan barakah dari harta yang dia dapatkan dengan kejujuran tersebut. Dengan kejujuran tadi dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya yang mulia, "Alaikum bisidqi فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, berbuat jujur. Karena kejujuran seorang hamba membuat dia bisa melakukan, mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan amal kebaikan tadi akan menghantarkan dirinya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, nilai kejujuran di mata syariat berbeda dengan nilai kejujuran di mata manusia. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan menganggap kejujuran tadi merupakan momok yang mengerikan. Ketika seorang pedagang harus jujur mengatakan barang dagangannya apa adanya sebagaimana kenyataannya yang dia khawatirkan pembeli akan lari yang dia khawatirkan kerugian menghantui dan seterusnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum dia lupa seolah-olah rizki tadi ditentukan oleh keahliannya dalam berdagang dia lalai seolah-olah nikmat yang dia rasakan itu merupakan hasil dari keringatnya semata tidak Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan rizki tadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagikan rizki tadi kepada hamba-hambanya sesuai dengan jatah yang dikehendakinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum bukan semata-mata hasil jeripaya kita dan ketika seorang hamba berusaha menghiasi perdagangannya dengan kejujuran maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah dalam perdagangan tersebut wahai kaum muslimin. A'zani Allah wa Demikian pula perkara yang kedua yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahibdul amanah, menjaga amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah sesuai dengan perjanjiannya kata Allah Subhanahu wa taala mencakup amanah yang dibebankan oleh Allah pada pundak-pundak kita masing-masing dalam bentuk tahqiqul ibadah lillahi azza wa jal mewujudkan ibadah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Demikian pula amanah yang dibentuk atau diambil di antara umat manusia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum.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 wa husnul khuluq dan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga akhlakul karimah terhadap sesama hamba. Yang tentunya hal ini dilakukan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Budi pekerti yang dia gunakan untuk menghiasi dirinya, dia laksanakan hal yang demikian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka mengkampanyekan dirinya, bukan dalam rangka mempromosikan dirinya atau keluarganya, bukan dalam rangka untuk meraup keuntungan duniawi yang dia inginkan, ingin menggait hati-hati umat manusia dengan menampakkan dirinya seolah-olah sebagai sosok seorang yang sangat dermawan, sosok seorang yang amanah, sosok seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan semisalnya. Namun hanya sebatas keperluan kampanye semata wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Bukan demikian yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun akhlakul karimah yang dijadikan oleh seorang hamba sebagai penghias dirinya karena Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki hubungan antara dirinya dengan sesamanya, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari muka di hadapan umat manusia. Demikian pula dia memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka mengharapkan kedudukan di hati umat manusia dengan melihat kebaikan dan kesalehannya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang keempat wa ifatu mat'amin makan dari hasil yang halal dari barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat ini wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita menilik pada kenyataan realita yang ada di tengah-tengah umat manusia, sepertinya nilai dari perkara yang keempat ini sudah menurun di hadapan mata manusia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang ada dalam benak mereka adalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya bagaimanapun caranya dia mendapatkan harta tersebut walaupun harus melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia harus menerjang pagar-pagar yang telah ditentukan dan ditegakkan dalam syariat Islam dia loncati pagar tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa hanya semata-mata ingin mendapatkan sepiring nasi untuk memenuhi perutnya dan anak istrinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum tanpa menghiraukan apakah harta tadi dari harta yang halal tanpa menghiraukan apakah makanan tadi adalah makanan yang halal yang penting mengenyangkan yang penting memenuhi kebutuhan hidupnya yang penting anak dan istrinya tidak kelaparan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Anggapan yang demikian, pandangan yang demikian, sudut pandang seperti ini yang menjadikan orang-orang Yahudi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memakan harta dengan cara yang haram mereka makan harta dengan cara riba mereka memakan harta dengan cara menipu orang lain wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum apa jadinya orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekerasan hatinya karena makanan yang dia makan bukan dari harta yang halal wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum karenanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam setiap umat manusia yang memasukkan dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram ataupun makanan yang didapatkan dari cara yang haram kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min lahmin yanmu fi jasadi 'abdin min haramin illa tidak ada se, tidak ada daging yang tumbuh pada jasad seorang hamba yang dihasilkan dari cara yang haram daging yang tumbuh yang kemudian menutupi tulang belulang manusia tadi tumbuh dari harta yang haram ilanar melainkan neraka lebih pantas menjadi tempat kembalinya nanti di yaumul kiamah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum entah dalam bentuk memakan harta anak yatim atau dalam bentuk memakan harta dari hasil penipuan atau memakan harta yang dihasilkan dari transaksi riba atau yang dihasilkan dengan penjualan barang-barang yang haram atau dihasilkan dengan mendolimi hak-hak orang lain wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam daging yang tumbuh dari harta yang demikian neraka tempatnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum Cita-cita seorang hamba di dunia berhasil dia raih. Harta dunia dia pegang, jabatan dia raih, kedudukan di mata manusia dia dapatkan. Akan tetapi dia mengesampingkan perkara yang keempat ini. Dia mendapatkan hal itu semua dengan cara yang haram. Maka nanti di yaumul kiamah, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, cita-citanya tadi, dambaannya tadi, Target pencapaiannya dia dapatkan tidak bisa ditukar untuk menyelamatkan dirinya dari azab neraka nanti di yaumul kiamah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita semua sekaligus menghibur kita semua ketika kita merasakan kekecewaan luput dari diri kita cita-cita yang selama ini kita inginkan yang dulunya menginginkan dirinya sebagai dokter yang dulunya menginginkan dirinya sebagai insinyur yang dulunya menginginkan dirinya sebagai orang yang terpandang dalam urusan dunia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ternyata lembaran takdirnya berbicara lain dia justru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdampar dalam benaknya dalam pikirannya dirinya terdampar ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum di sebuah tempat yang gersang di sebuah tempat yang tandus di sebuah tempat yang mungkin tidak menghasilkan perkara dunia wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum namun di situ dia mendapatkan siraman dari ayat-ayat Al-Quran, siraman dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang memimpinkan dirinya untuk melengkapi empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia dengan keterbatasan ilmunya merasakan kekecewaan, gagal menjadi seorang dokter, gagal menjadi seorang insinyur, harus terdampar di tempat yang tandus dan semisalnya. Wahai kaum muslimin azani Allah wa itu merupakan logika seorang manusia yang sangat sempit wahai kaum muslimin azani Allah wa Justru dirinya tengah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan empat perkara yang merupakan kunci ketakwaan seorang hamba. Empat perkara yang merupakan kunci barakah kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ketika empat perkara tadi ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut adalah abdun taqiyun, adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika empat perkara tadi ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut adalah abdun saleh, adalah hamba yang saleh yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mau beriman dan bertakwa, yang ciri ketakwaan seorang hamba diwujudkan dengan empat perkara tadi. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala akan kami bukakan, kami bentangkan untuknya. Barakah dari langit dan bumi, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Akan tetapi tergantung pada diri kita semua wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. akankah kita lebih percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah justru kita masih dikalahkan dengan belenggu logika yang ada dalam benak kita atau dikalahkan dengan jerat hawa nafsu yang mengekang dalam diri kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum sehingga lebih mengutamakan kehidupan dunia lebih mengutamakan pencapaian-pencapaian dunia lebih mengutamakan dambaan dan cita-cita dalam urusan dunia kemudian tidak melengkapi empat perkara tadi wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang sering kita baca dalam sehari-hari bal tu'thirunal hayatad dunya akan tetapi kalian wahai umat manusia watak kalian tabiat kalian lebih mementingkan kehidupan dunia Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua termasuk hamba-hamba yang memiliki nurani yang bersih wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum termasuk ulul albab termasuk ulul absar yang bisa mengambil ibrah dari apa yang disampaikan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin aqimissalah